Bagaimana? Bolehkah menikah dengan jin? Macam tak ada ya perempuan. Oh gitu banyak dan perempuan. Di antara ulama yang mengatakan tak mungkin nikah dengan jin karena berbeda materi. Materi kita darah, daging, urat, bulu, kuku. Sedangkan materi jin itu adalah nar, tani menar aku dari api. Maka tak mungkin. Kalaupun ada dia nikah dengan jin, maka hubungannya itu hubungan hanya macam mimpi saja. Masuk jin itu atau jin itu merubah bentuk. Nauzubillah. Saya andai adalah jin mau nikah, saya tolaklah. Tak usahlah. Sekarang perempuan berserak-serak. Untuk apa untuk menikah sama jin? Berserak maksudnya banyak. Bukan maksudnya berserak-serak. banyak perempuan. Nanti kata Nabi di akhir zaman sampai-sampai perbandingannya satu banding lima puluh. Bayangkan tuh. Begitulah banyaknya perempuan antum masih juga mencari jin lagi.